mutarib. Mutarib didefinisikan adalah hadis yang para perawinya berselisih dalam hal sanad dan matanya, serta tidak mungkin melakukan kompromi dan tarjih dalam hal itu. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya dia berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam araka shibta qala Shayyatni hudu wa akhawatuha saya telah melihat engkau beruban beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda aku dibuat beruban oleh Hud dan surat-surat lain yang memiliki kandungan semisal dengannya dalam hal ini terdapat perbedaan hingga mencapai sekitar 10 bentuk. Hadis ini diriwayatkan secara mausul, mursal, diriwayatkan dari Musnad Abu Bakar, Aisyah, Sa'ad, dan berbagai perbedaan lain yang tidak mungkin dikompromikan dan tidak dapat menentukan pilihan yang lebih kuat. Jika kompromi dapat dilakukan, maka wajib dikompromikan dan dengan peng Kompromian tersebut status ittirab tidak lagi melekat pada hadis tersebut. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang ikhram Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat haji wada. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan ikhram untuk haji, sedangkan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau melakukan haji tamatuk, Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan keron umroh, dan haji. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut karena beliau melakukan tamattu seperti tamattu keron, melakukan ifrod dalam amalan-amalan haji dan melakukan keron antara manasik umroh dan haji. Jadi beliau melakukan haji keron karena beliau menggabungkan dua manasik. Beliau melakukan ifrod karena hanya melakukan satu tawaf dan satu sa'i dan beliau juga melakukan tamatuk karena kesenangan beliau yang hanya melakukan satu kali safar. Jika memungkinkan untuk melakukan tarjih, menetapkan pendapat terkuat, maka pendapat terkuat diamalkan dan dengan demikian hilanglah status itirob dari hadis tersebut. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang hadis Barirah radhiyallahu anha ketika dia telah dimerdekakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya pilihan untuk tetap bersama suaminya atau bercerai darinya. Sisi perbedaannya adalah apakah status suami Bariroh adalah seorang merdeka atau budak. Al-Aswad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suaminya adalah seorang yang merdeka. Sementara itu Urwah bin Az-Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan dari Aisyah bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Riwayat keduanya, yaitu Urwah dan Al-Qasim, lebih kuat dibandingkan dengan riwayat Al-Aswad, karena keduanya lebih dekat dengan Aisyah, karena beliau adalah khalah, yakni bibi dari jalur ibu, Urwah dan Ammah, bibi dari jalur ayah Al-Qasim. Sedangkan Al-Aswad adalah seorang laki-laki asing bagi Aisyah. Di samping itu, riwayat Al-Aswad adalah merupakan riwayat yang munkotik atau terputus sanatnya. Hukum dari hadis muttarib adalah do'if, lemah, dan tidak dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujah. Hal ini disebabkan status itirob tersebut memungkin menunjukkan bahwa para perawinya tidak dobet atau memiliki kekurangan dari segi hafalan. Jika itirob yang terjadi tidak berkaitan dengan kandungan pokok suatu hadis, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang hadis Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya dia membeli kalung yang mengandung emas dan beruntaikan permata. Sewaktu perang Khaybar dengan harga 12 dinar, dia berkata, Kemudian emas dan permata tersebut Aku pisahkan dan ternyata aku jumpai bahwa nilai kalung tersebut ternyata melebihi 12 dinar. Kemudian hal itu aku beritahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, La tuba'u hatta sola. Tidak boleh dijual sebelum emas tersebut dipisahkan. Dalam sebagian riwayat lain disebutkan dengan, dengan lafad Fadol latas taroha. Fadalah membelinya dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafat an ghairihi sa'alahu an syara'iha bahwa orang lain meminta beliau untuk membeli kalung tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafat Kalung itu terdiri dari emas dan permata. Dalam riwayat lain dengan lafat permata yang dihubungkan dengan kalung emas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa harga kalung tersebut 12 dinar. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan seharga 9 dinar dan dalam riwayat lainnya seharga 7 dinar. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, Berbagai pendap berbagai perbedaan ini tidak menyebabkan status hadis tersebut menjadi lo'if. Bahkan inti pendalilan dari hadis ini tetap terjaga dan tidak terdapat pertentangan. Inti pendalilan hadis ini adalah larangan menjual emas yang belum dipisahkan dengan kandungan lain yang berupa non-emas. Adapun jenis Adapun perbedaan jenis kalung atau harganya, maka dalam hal ini tidaklah terkait dengan maksud atau inti pendalilan yang dapat menjadikan hadis ini muttarib. Demikian pula perbedaan nama perawi, kunyah, atau yang sejenisnya tidaklah membuat suatu hadis menjadi muttarib selama orang yang dimaksud tetap sama. Sebagaimana hal ini banyak dijumpai dalam hadis-hadis yang sahih.